cerdas Seorang hamba Yang beriman Kepada Allah Azza wa Jal Dan beriman kepada hari akhir bosnya dia akan kembali kepada Allah Menghadap Allah Mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dia amalkan Dia benar-benar yakin bahwasanya dunia adalah tempat persinggahan dunia adalah tempat untuk beramal dan mempersiapkan bekal. Adapun tempat tinggal sebenarnya kampung yang sesungguhnya untuk dia tinggal dan dia kembali adalah kampung akhirat negeri yang kekal abadi yang dia akan tinggal di sana selama-lamanya seorang mukmin yang cerdas dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju kampung akhirat dia mempersiapkan berbagai bekal-bekal untuk menghadap Allah tabaraka wa taala wa khairuz zad at-taqwa dan sebaik-baik bekal yang dia siapkan adalah taqwallah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa demikian Allah Azza wa Jal memerintahkan hamba-hambanya Al-mu'minin Al-akyas Kaum mu'minin yang cerdas Untuk mempersiapkan bekal Kata Allah berbekalah kalian Sungguh sebaik-baik bekal Adalah takwa Allah Azza wa Jal Maka para hadirin Saudaraku kaum muslimin Rahimakumullah Hari-hari ke depan yaitu 10 hari awal di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang mulia. Selain hari-hari itu berada pada sebuah bulan yang mulia pula karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ashhuril hurum termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga amalan saleh amal kebajikan di bulan-bulan haram tersebut Allah lipat gandakan pahalanya dan sebaliknya kemaksiatan, pelanggaran, dosa di bulan-bulan haram tersebut juga demikian Allah jadikan sebagai dosa yang amat besar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka di sini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita ingin menyampaikan dan mengetahui, kita ingin berbagi ilmu tentang keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amaliah apa saja yang dianjurkan untuk ditunaikan Amalan-amalan apa saja yang semestinya kita bersemangat dan berlomba-lomba menunaikan dan mengisinya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tersebut. Semoga dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan tentang hal itu bisa memberikan semangat kepada kita, memacu semangat amal kita mendorong kita, memotivasi kita untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, peluang emas yang Allah berikan kepada kita di 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita jadikan sebagai ghanimah harta istimewa yang kita raih sebagai bekal menghadap Allah disebutkan dalam berbagai nusus dalam ayat Al-Qur'an demikian pula hadis-hadis Nabi saw beberapa keistimewaan dan kekhususan 10 hari pertama bulan Zulhijjah di antara yang pertama bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan afdalu al fi sanati alal itlaq merupakan hari-hari yang utama, hari-hari yang afdal dalam setahun secara mutlak. Hari-hari yang utama, hari-hari yang penuh dengan kebaikan, barakah, pahala yang besar yaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala bersumpah dengannya bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagaimana di dalam surat Al-Fajr qala jalla fi'ula wal fajri wa layalin ashri demi fajar yang menyingsing, yang muncul dan demi layalil al-ashar malam-malam sepuluh hari-hari sepuluh dijelaskan oleh sebagian salaf dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum di antaranya Abdullah bin Abbas demikian pula Abdullah bin Zubair dan demikian pula dinukil dari Al-Imam Mujahid Ibn Jabar Al-Makki salah seorang murid dari Al-Imam As-Sahabi Ibn Abbas mereka semuanya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Ashar di dalam ayat tadi dalam surat Al-Fajr yang kita baca tadi yaitu Ashrun min Dhul Hijjah yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah tafsiran dari ulama al-ummah dari penafsir Al-Qur'an, turjumanil Qur'an yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut menunjukkan keagungannya, kemuliaan dan keutamaan. Hari-hari sepuluh tersebut, yaitu sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, demikian pula Imam Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar yakni ashar dzulhijjah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda bahwa hari-hari dunia yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Itu merupakan hari-hari yang paling afdol, hari-hari yang paling mulia. Sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia, merupakan hari-hari yang penuh barakah, kebaikan. Tentunya yang pertama itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Azza wa Jal menciptakan makhluk yang Allah kehendaki apa saja yang Allah kehendaki Allah maha mampu menciptakannya mengadakannya kemudian Allah pilih mana di antara makhluknya mana di antara hamba-hambanya yang ingin Allah muliakan yang ingin Allah tinggikan derajatnya Allah pilih sesuai dengan kehendaknya <clears throat> dan tentunya pilihan Allah Azza wa Jalla adalah pilihan yang terbaik pilihan yang dibangun di atas ilmu Allah yang maha luas pilihan di atas hikmah yang amat agung dan keadilan yang benar-benar sempurna dari Allah tabaraka wa taala Kemudian alasan yang berikutnya kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang besar termasuk hari-hari yang afdol secara mutlak dijelaskan oleh para ulama berdasarkan beberapa dalil dan nas Kenapa atau alasan tersebut diantaranya karena pada hari-hari tersebut terkumpul padanya jima'u al-ibadah ummahatul ibadah terkumpul padanya ibadah dan amal-amal besar ummahatul ibadah, ummahatul amal. Induk daripada ibadah. Poros daripada amal saleh. Inti-inti dari amal saleh terkumpul pada hari-hari tersebut. Di antaranya padanya ada as-salah Selain sholat lima waktu, yang tentunya itu kewajiban setiap hari, juga berlaku pada hari-hari tersebut 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Di sana juga ada salatu al id Salatul Id. Idul Adha. Tepatnya pada tanggal 10 Dhul Hijjah Dan di situ pula ada asyam disyariatkan pada tanggal 9 Zulhijjah untuk berpuasa saum Arafah saum Arafah atau saum tis min Zulhijjah puasa Arafah atau puasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan ini berlaku selain daripada al-hujjaj berlaku dan disunahkan kepada selain jamaah haji. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah pula terdapat amalan besar yaitu al-hajju ibadah haji bahkan haji akbar terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah Yaum Arafah hari Arafah yang itu merupakan hajjul akbar haji besar berkumpul seluruh manusia di situ di Arafah yang itu merupakan salah satu rukun dari arkanul hajj di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al hajju Arafah inti dari manasik haji itu adalah wukuf di Arafah, semuanya berdiri atau berada di padang Arafah dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, berdoa dengan keikhlasan dan perendahan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Sehingga padanya ada ibadah yang agung yaitu haji, ibadah haji. Syariat yang besar syariat yang merupakan warisan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah di sana ada yaumun nahar ada yaumun nahar yaitu hari An-Nahar, hari penyembelihan yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, Yaumul Id, hari raya. Yang mana di hari raya, hari Id terkumpul padanya ibadah yang mulia, afdalu ibadah al-badaniyah wa afdalu ibadah al-maliyah. Tergabung padanya amalan yang afdal dari amalan anggota badan yaitu salat, salatul Id. Dan juga tergabung padanya amalan harta yang afdal yaitu an-nahar berkurban. Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara amalan harta yang afdal adalah al-qurban, al-udhiyah, berkurban. Sebagian menyatakan bahwasanya az-zakah berzakat. Dan yaumun nahar sebagaimana yang warid dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah dengan sanad yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamul ayyami indallahi yaumun nahri thumma yaumul qarri Hari-hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari Nahar yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah hari Id ditunaikan di sana salatul Id Idul Adha kemudian selanjutnya dengan melakukan al-udhiyah penyembelihan hewan kurban lillahi tabaraka wa taala maka nabi menyatakan ini adalah hari yang amat agung di sisi Allah tabaraka wa taala kemudian yang berikutnya adalah yaumul qarri yaitu hari ke-11 di bulan Dzulhijjah salah satu dari hari-hari tasyrik hari ke-11 bulan Zulhijjah kenapa dinamakan qar karena ketika itu jamaah haji yaqirrun ay yastaqirrun Mina, ba'da an farighu min tawafil ifadah wan nahar karena ketika itu jamaah haji mulai berdiam menetap di Mina setelah mereka selesai melakukan tawaful ifadah yang merupakan salah satu rukun dari haji yaitu tawaful al-ifadah dan setelah mereka melakukan penyembelihan di yaumul id kemudian mereka berdiam di Mina untuk melakukan ramyul jamarat melempar jumrah Ini menunjukkan tentang agungnya Yaumun Nahar merupakan hari yang agung di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Akan tapi hari ini hari yang agung di sisi Allah, Allah mengagungkan hari ini. Yaitu hari ke-10 bulan Dhul Hijjah. Lebih dari itu, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu hadis yang menunjukkan tentang keagungan Ayyamul Ashar min Zulhijjah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' minhu dhalika syai' Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari-hari yang amalan soleh ditunaikan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. Jadi Nabi menyatakan ini di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan saleh yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih besar pahalanya karena memang amalan yang afdal itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang afdal itu lebih besar pahalanya tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang ditunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah juga jihad? Artinya amalan-amalan yang ditunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengungguli pahala dari jihad fisabilillah karena memang sahabat mengetahui jihad itu amalan besar. Jihad fi sabilillah yang merupakan dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam. Yang tujuan dari jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah, menebarkan tauhid di seluruh penjuru muka bumi. Mereka mengetahui tentang keutamaan dan pahala jihad yang besar. Dan amalan jihad termasuk bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah, jihad yang syar'i. Maka kata Nabi SAW, "Na'am." Amalan-amalan tersebut juga bisa mengalahkan, bisa mengungguli pahala dari amalan jihad fisabilillah. Kemudian Nabi mengecualikan illa kecuali seorang muslim mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya kemudian dia tidak kembali artinya dia mati di medan jihad sebagai seorang syahid maka ini masih tinggi nilainya dan pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala namun dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya amalan saleh amal kebajikan, amal ketaatan yang ditunaikan dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang akan diberikan pahala dengan pahala yang besar. Maka tentu seorang mukmin yang mendambakan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat ingin meraih surga Allah jalla fi'ula dia akan bersemangat untuk melakukan amalan-amalan di hari-hari tersebut dia akan menyambut panggilan Allah menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan menyambut dan memanfaatkan momen dan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin, kaum mukminin untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, peluang tersebut, yaitu hari-hari di bulan Zulhijjah, hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di antara amalan-amalan yang semestinya dilakukan di antaranya adalah hendaknya seorang muslim terus menjaga ibadah salatnya dan menambah ibadah-ibadah yang nafilah dari as-salah. Selain dia menjaga salat lima waktunya dengan baik, dilakukan dengan cara yang terbaik dengan khusyuk tumakninah sesuai dengan bimbingan dan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tambahkan dengan solat solat sunnah dia memperbanyak solat solat nafilah memperbanyak rukuk dan sujud kepada Allah tabaraka wa taala di hari-hari tersebut diriwayatkan dari sahabat Tauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alaika bi kathrati sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka ilaihi biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Hadis riwayat Muslim. Tauban menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau wahai Tauban memperbanyak sujud." Tentunya Nabi menyatakan kepada Tauban, namun ini juga tertuju kepada kita semuanya selaku umatnya Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah tabaraka wa taala karena sujud itulah hak Allah. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali sujud satu sujud saja kamu lakukan kepada Allah dengan ikhlas perendahan diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat kedudukanmu derajatmu dengan satu derajat dan Allah akan hapus satu kesalahan dengan sebab itu. Satu kali sujud, satu kali sujud diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Betapa butuhnya kita kepada raf'ud darajah. Ya, butuh kita untuk ditinggikan derajat. Karena kita tentunya semuanya tidak mau menjadi orang yang rendah dan hina apalagi di hadapan Allah Azza wa Jal di hadapan manusia saja kita tidak mau menjadi orang yang rendah dan hina maka seorang mukmin tentunya dia menginginkan arifah minallah ketinggian derajat dari Allah di sisi Allah tabaraka wa taala di antaranya dengan cara bersujud kepada Allah azza wa jalla dan juga betapa butuhnya kita kepada penghapusan dosa ya menginginkan dan mengharapkan penghapusan dosa dari Allah tabaraka wa taala maka dengan sujud akan terhapus dosa-dosa kita kemudian amalan yang berikutnya adalah asyam memperbanyak puasa puasa-puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahrin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sebagian istri Nabi radhiyallahu taala anhunna mereka menyatakan bahwasanya Nabi SAW terbiasa untuk berpuasa 9 Zulhijjah yaitu puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Nabi terbiasa untuk melakukan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan juga terbiasa melakukan puasa Ashura yaitu pada tanggal 10 Muharram. Demikian pula tanggal 9-nya. Kemudian Nabi juga terbiasa melakukan puasa tiga hari pada setiap bulannya. Ini kebiasaan Nabi. Berpuasa tiga hari setiap bulan. Boleh dilakukan pada hari-hari putih, ya itu pada tanggal 13, 14, 15, ayamul bid. Atau juga boleh, ya selain dari hari itu, boleh dilakukan secara berturut-turut, boleh juga dilakukan secara terpisah. Ya, satu hari tiga hari lagi berpuasa ya atau empat hari berpuasa kemudian ya berpuasa lagi tiga hari dalam setiap bulan boleh yang terpenting dilakukan secara rutin istiqamah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya bahkan di dalam beberapa hadis Nabi memberikan wasiat khusus kepada beberapa sahabatnya ya seingat saya dua atau tiga sahabat Abidar dan yang lainnya Nabi memberikan wasiat kepada mereka jangan sampai kamu lupa melakukan amalan-amalan ini di antaranya berpuasa tiga hari pada setiap bulan jangan lupa kamu lakukan ini menunjukkan amalan ini amalan yang besar penting mulia Nabi melakukannya secara rutin dan memberikan pesan wasiat kepada sahabatnya untuk menunaikan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan. Dan juga datang beberapa riwayat yang menunjukkan tentang bolehnya berpuasa sejak awal hari pertama bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah boleh untuk berpuasa yaitu puasa sunnah. Kemudian amalan yang berikutnya yang hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya dan memperbanyak amalan tersebut di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah, terkhusus at-takbir, wat-tahlil, wat-tahmid, memperbanyak takbir, membesarkan Allah, Allahu Akbar, Kata Allahu Akbar kabira. Demikian pula at-tahlil, la ilaha illallah. Wa tahmid, alhamdulillah. Hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah tabaraka wa taala, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat dan hendaklah mereka mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya hari-hari yang ma'lumat itu adalah ayyamul asyar, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Demikian pula datang dalam hadis hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. <clears throat> Al-Imam Tabarani meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma <clears throat> bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin a'zama indallahi subhanahu wa la habba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai amalan soleh dilakukan padanya selain dari hari-hari yang sepuluh yaitu sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah fa'aktiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid Nabi SAW menyatakan maka hendaklah mereka memperbanyak atau kalian memperbanyak pada hari-hari tersebut membaca at-tahlil la ilaha illallah kalimatul tayyibah kalimatul tauhid kalimat yang sangat bagus kalimatul tauhid kalimatul ikhlas la ilaha illallah dalam kalian memperbanyak membaca at-tahlil, takbir, bertakbir kepada Allah dan at-tahmid. Memuji Allah tabaraka wa taala. Dan disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima Al Imam Al Bukhari menyebutkan meriwayatkan sebuah azhar di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma keduanya sengaja keluar menuju pasar di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kemudian keduanya bertakbir di pasar lalu manusia yang berada di pasar bertakbir mengikuti takbir yang di naam uh, baca oleh kedua sahabat yang mulia tersebut demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu Kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bimina fayusmi'uhu ahlal masjid fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja mina takbiran Umar bin Khattab juga demikian bertakbir di Mina ketika beliau berada di Mina melakukan haji beliau bertakbir kemudian takbiran tersebut diperdengarkan sampai ahlul masjid ya orang-orang yang berada di masjid terdengar takbiran tersebut mereka pun mengikuti untuk bertakbir hingga takbiran tersebut didengar oleh orang-orang yang berada di pasar dan mereka semuanya bertakbir yang di masjid bertakbir di pasar bertakbir hingga Mina bergetar dengan takbiran ini semuanya contoh dari pendahulu kita yang terbaik salafun saleh Sehingga sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita memperbanyak takbir dengan beberapa jenis takbir yang sudah kita ketahui Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil ham atau yang lain Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira memperbanyak membaca takbir tahlil dan tahmid Diriwayatkan dari al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala seorang murid yang saleh yang sangat berilmu dari Abdullah bin Abbas, murid dari Ibnu Abbas yang sangat saleh dan berilmu. Beliau tidak dakhalat ashar ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau mendapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaih. Beliau benar-benar ya semangat bersungguh-sungguh untuk beramal di 10 hari tersebut. Ya, semangat beramal puasa, salat, zikir, qiraatul Quran, sedekah juga dianjurkan di hari-hari tersebut memperbanyak sedekah hingga enam tidak bisa digambarkan ya tidak bisa digambarkan bagaimana kesungguhan beliau Al-Imam Sa'id bin Jubair dan ya yang seperti ini banyak sekali dari pendahulu kita imam-imam teladan kita ya di masa yang lampau di pada generasi-generasi ya terdahulu kesungguhan mereka, keseriusan mereka dalam ibadah luar biasa. Di sisi lain mereka orang-orang yang sangat berilmu dan sangat menjaga niat mereka untuk tetap ikhlas kepada Allah dibarengi dengan rasa khauf, rasa takut yang luar biasa. Jangan sampai amalan mereka terkotori dengan niatan-niatan yang merusak amalan mereka ria, sum'ah, ujub dan yang lainnya dan juga mereka sangat khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal maka hendaknya kita semuanya kaum muslimin kita semuanya bersungguh-sungguh dalam ibadah bersemangat memanfaatkan kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita di musim-musim khair musim-musim yang penuh barokah, dengan terus kita menjaga niat dan keikhlasan kita dengan terus kita berharap kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala menerima semua amalan yang kita lakukan. Fa nas'alullaha ay yataqabbala minna a'mal as-salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan dari amalan saleh dan semoga Allah Azza wa Jal membantu kita menguatkan kita untuk bisa beramal di hari-hari yang mendatang terkhusus hari-hari ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.